الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam doanya Allahumma aslih li dini Ya Allah perbaikilah untuk saya agama saya jadi mohon atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keagamaannya dibagusi, diperbaiki, diutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang kita beragama Islam mengikuti tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala harus sampai sempurna. Nah, tidak dapat kita menyempurnakan keagamaan kita atau keislaman kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mohon atau minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya Allah perbaikilah untuk saya agama saya agama ini yang menjadi apa Alladhi huwa ismatu amri agama itu ialah yang menjadi penjagaan atau keutuhan segala urusan saya jadi al-ismah artinya al hifil maka kalau dikatakan rajulun maksum sama dengan rajulun mahfuz walaupun segi perbedaan bahasanya ada Maksudnya dengan keagamaan itulah segala urusan manusia dapat terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Memang yang menjaga manusia ini adalah ad islami, agama Islam. Tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang betul-betul berpegangan teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam akan selamat segala urusannya. Apakah masalah keyakinannya, masalah alam fikirannya, masalah ucapannya, masalah perbuatannya, masalah pergaulannya, sampai makan, minum, dan rumah tangganya akan selamat. Kalau betul-betul berpegangan teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ ada perintah dan ada larangan. Kalau perintah-perintah Allah dijalankan oleh orang itu dan larangan-larangan Allah dia tinggalkan, otomatis atau langsung akan menjadi orang yang baik hingga terjaga segala sesuatunya tidak sampai menyimpang atau menyeleweng daripada hak dan kebenaran maka agama itu huwa asmatu amri. Untuk menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menjaga manusia dari syirik, menjaga manusia dari kufur, menjaga manusia dari nifak, menjadi menjaga manusia dari jelek hati, menjaga manusia dari daripada pikiran yang enggak baik, menjaga manusia dari perbuatan yang enggak baik, dari ucapan yang enggak baik, dari perbuatan yang enggak baik, dari cara hidup yang tidak yang tidak baik, yang tidak baik adalah dengan memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma aslih li dini ladzi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya dan ya Allah perbaikilah kedunyaanku. Memang kita masih hidup dalam alam dunia. Dan hidup dalam alam dunia membutuhkan apa yang menjadi bekal-bekal kehidupan dalam alam dunia yang sudah diaturnya oleh Allah SWT. Nah ini pun kesemuanya harus baik bahkan sedapat mungkin harus sempurna. Nah, tidak dapat kita mencapai keduniaan kita dengan baik dan dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon dan minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dunianya diperbaiki hingga mendapatkan keduniaan yang bekal kehidupan semuanya baik, tidak ada yang akan merugikan. Soal dunia ini banyak yang merugikan juga. Kalau orang tidak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia tempat ujian, tempat penggoda. Kalau orang cinta dunia itu saja, itu sudah berbahaya. Senang dunia, cinta dunia, ini sudah berbahaya. Maka ada penjelasan Hubbud dunya raksu kulli khati'ah. Cinta dunia pokok pangkal segala kesalahan walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis ada yang mengatakan hadis lepas daripada itu hadis atau tidak maknanya memang cocok tepat kalau orang sudah cinta dunia mesti banyak salah karena apa? karena cinta itu gelap kalau sudah cinta dunia nggak tahu halal nggak tahu haram nggak tahu haknya siapapun nggak tahu benar nggak tahu salah pokok dapat dunia makanya repot nah di sini jadi kita minta pada Allah dunia kita ini diperbaiki supaya dunia yang baik yang betul-betul yang memanfaati hingga dapat digunakan bekal untuk akhirat nah kenapa kok minta diperbaiki dunia karena dalam dunia ini fiha ma'ash kehidupanku, ma'isyahku dalam dunia termasuk hidup makan, minum, berumah tangga, berpakaian, bergaul, bermuamalah dan sebagainya. Ini ma'asyud dunia. Jadi kehidupan dalam alam dunia. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan dalam hidup dunia. Nah, ini harus baik. Termasuk agar supaya rezeki yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai dan sebagainya supaya yang halal jangan sampai mendapatkan rezeki yang haram sebab kalau orang sudah mendapatkan rezeki halal baik tenang tentram jiwanya menjurus kepada kesucian tapi kalau sudah dapat rezeki haram pemasukan haram makan haram minum haram berpakaian haram dan sebagainya haram menjurus kepada perbuatan haram menjurus kepada perbuatan mungkar dan maksiat, menjurus kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Akhirnya celaka. Nah, maka minta pada Allah wa aslih li dunyaya ah, ah, duniaan saya yang jadi apa? alati fiha ma'asi. Yang dalam dunia itulah ada kehidupan saya, kehidupan saya dalam dunia. Nah, lalu kalau orang keagamaan sudah baik, dunia maisanya sudah baik, wah ini orang paling untung. Wa aslih li akhirati dan perbaikilah ya Allah akhirat saya. Jadi minta pada Allah SWT akhiratnya sudah diperbaiki. Bagusi. Kenapa? Allati fiha ma'adi yang di dalam akhirat itulah tempat kembaliku. Ma'adi tempat kembaliku. Demi kalimat ada ya'udu. Jadi tempat kembaliku. Memang semua akan kembali kepada alam akhirat dunia ini hanya sementara tidak ada orang hidup derajat selama-lama yang paling-paling tinggi akhir zaman ini 100 ya 100 lebih sedikit tapi umumnya di bawah 100 jadi hanya sementara nah jadi kita mencari ke dunia eh, ke akhiratan agar supaya betul-betul diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, kebaikan akhirat dengan apa? Ya tentu saja dengan menekukan dan memperkuat iman pada Allah SWT dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadat. Hanya. Nah, Tanpa itu nggak bisa. Maka kalau kita sudah memikirkan demikian itu, manusia-manusia ini banyak nantinya rugi atau kecewa, kecelip merasa wah baik enak tahu-tahu balik ke alam alam akhirat tidak punya apa apa nah, ini masalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kul khair dan jadikan ya, ya, ya Allah kehidupan ini tambahan untuk saya dalam kebaikan jadi selagi kita masih minta hidup, masih minta panjang umur, ini semuanya supaya digunakan apa? untuk tambahan kebaikan. Contoh begini sudah. Kalau orang itu hidup di dunia, makin panjang umur, istilahnya dunia ya tambah umurnya. Kalau tidak tambah kebaikannya, tidak ada gunanya, malah merugikan. Anggap orang ber, e, diberi umur oleh Allah sampai 80 tahun sampai 100 tahun. Nah, panjangnya umur ini amalnya biasa tetap anggap mulai balik sampai 40 tahun amalnya kurang baik minta panjang umur dapat 100 tetap amalnya jadi dalam 40 tahun anggap 40 tahun sudah mulai balik sampai 40 tahun kira-kira 25 25 tahun nggak baik amal tidak sesuai dengan syariat Allah SWT 25 tahun dia minta umur sampai 100 tahun. Jadi berarti kan 75 tahun. Kalau tetap nggak baik, nah ini ruginya tambah berapa? 75 tahun. Jadi umpamanya dia rugi 25 karena minta panjang umur sampai 100 dia tambah kerugian 20, 75 tahun. Nah, di sini jadi tambahnya umur ini kalau tidak meningkatkan orang dalam kebaikan sesuai dengan syariat Allah SWT makin rugi. Tambah kerugiannya, tambah kerugiannya, tambah kerugiannya sampai jelas menjadi orang yang paling rugi. Nah, jadi kita minta pada Allah SWT buat waj'alil hayata Ya Allah, jadikanlah kehidupan dalam dunia ini apa? Ziyadatan. Jadi tambahan untuk apa? untuk saya di dalam apa fi kulli khairin dan segala kebaikan nah, maka setiap hari harus meningkat kebaikan kita Setiap, walaupun dunia ini kata Nabi Muhammad SAW mamin amin illa wa ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum malah ada hadis yang lain la ya'ti yaumun wala amun illa wa ba'du syarrun minhu hatta talqaw rabbakum tidak datang hari atau tahun kecuali sesudahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi situasi dunia ini makin lama makin tidak baik. Tapi orang-orang Islam makin hari harus makin baik, bertambah kebaikannya. Nah, di sini ini harus ada harus ada kesadaran dari kita semuanya. Situasi dunia, perjalanan dunia Memang begitu diaturnya oleh Allah makin lama makin tidak baik. Makin merosot, makin merosot, makin merosot. Dari merosotnya sampai nanti kalau sudah dekat hari kiamat, dari rusaknya, dari hancurnya keadaan manusia hingga tidak ada orang menyebut Allah. La taqumus sa'atu hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Nah, merosot. Loh, begitu itu kita ini harus menjadi orang yang paling baik tiap hari paling baik tambah baik tambah baik tambah baik nah seakan-akan ini kan pertentangan kontras tapi dah diaturnya oleh Allah demikian nah, kita membutuhkan pertolongan dari Allah SWT berdoa pada Allah ya Allah jadikanlah alam hidup ini jadikanlah kehidupan dalam dunia ini untuk tambahan bagi saya dalam kebaikan. Jadi hari ini bagi kita lebih baik daripada hari kemarin hari besok lebih baik daripada hari ini. Nah, terus begitu sampai mendapatkan husnul khatimah. Waj'al al-maut rahatan li min kulli syarr dan jadikanlah ya Allah maut mati itu raha istiraha mengasuh daripada semua kejahatan. Jadi keselamatan daripada semua kejahatan. Jadi kebersihan daripada semua kejahatan. Supaya kita sudah nah ini jadi kalau orang hidupnya di agamanya kuat, artinya keislamannya sesuai dengan apa yang telah dipimpinkan oleh ah, Nabi Muhammad SAW dan dituntunkan oleh Allah SWT kemudian dunianya baik hidupnya selalu bertambah bertambah kebaikan kalau lalu mati itulah betul-betul istirahat selama-lama kalau ini enggak bukan istirahat ya Wah sekarang akan apa, telah masuk dalam peristirahatan yang terakhir <laughs> atau yang selama-lamanya. Lo lihat-lihat dulu istirahat apa, bagaimana. Iya kalau keislamannya kuat, dunianya baik, tapi untuk bekal dan alat ibadat pada Allah. Lalu dalam hidupnya selalu bertambah kebaikan, Sampai mati, betul-betul mati itu rohak Jadi kesenangan. Keadaan istirahat, keadaan mengasuh, tentram, aman, sudah. Bapak surganya terus. Sampai tidurnya dalam kubur, kata malaikat, Nam normal arus Tidurlah kamu, tidurnya manten baru. kalau sudah sehingga <laughs> suara dari malaikat enam naumal arus tidurlah kamu tidurnya apa semacam tidurnya mantan baru siapa yang sudah pernah kawin <laughs> bagaimana waktu jadi <laughs> mantan baru tidurnya bagaimana jawab orang gelisah pak <laughs> tidak gelisah ya itulah itu paling tenang sudah nah, itu nah, jadi kalau sudah begitu sudah tenang baru dikatakan istirahat betul tapi kalau enggak naudzubillah akan dihantam oleh malaikat petugas dalam alam kubur mungkar dan nakir dan sebagainya Wah ini azab terus. Nah itulah. Jadi waj'alil mauta rahat rahatan li min kulli syar. Nah, dari semua kejahatan. Sudah. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ada riwayat ini ketika ditawari oleh Allah masih ingin hidup dalam dunia apa kembali ke alam akhirat Nabi minta sudah kembali kembali Nabi berdoa Allah maghfir ya Allah berilah maghfirah untuk saya ini sudah sebagaimana saya terangkan Nabi Muhammad SAW tidak punya dosa sama sekali tapi mengapa masih bergerak demikian ini? Nah, ini tinggi derajatnya. Jadi kalau orang itu tinggi derajatnya tidak salah itu kadang-kadang menganggap kurang sempurna, kurang hormat, ini dianggap salah padahal tidak. Jadi memang orang itu kalau makin tinggi, makin tinggi, makin takarrub, makin dekat pada Allah, tentu saja memandang kurang baik sedikit sudah dianggap salah, seakan-akan itu salah warhamni dan rahmatilah aku ya Allah jadi minta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala memang semua dari rahmat Allah sampai orang masuk surga itu bukan dari karena amal perbuatannya tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sebab kalau orang itu umpamanya minta surga karena amalnya nggak cukup jangan lagi akan surga amal perbuatannya sekian ribu tahun untuk membayar nikmatnya mata itu tidak cukup. Orang ibadat sekian tahun, orang sholat puasa sekian tahun, orang haji sekian tahun, ya pah hasilnya amaliannya itu untuk membayar kenikmatan mata itu nggak cukup. Sampai diceritakan oleh Alim Al Ghazali kalau tidak salah. Dan pun dasar hadis ada orang disuruh masuk surga oleh Allah besok. jannah di rahmati. Eh, masuklah surga dengan rahmat. Jawab orang itu, la bal bi amali. Oh tidak ya Allah, dengan amal saya. Kata Allah tidak masuk surga dengan rahmatku. Jadi masuklah surga dengan rahmat Allah. Dia ngotot tidak dengan amalku. Dia membanggakan amalnya. Aku suruh nimbang amal yang sekian lama itu dengan nikmatnya mata suruh timbang. Tidak cukup ini. Jadi umpah suruh bayar gitu, kenikmatannya mata. Dengan amal perbuatan tidak cukup itu. Saya lihat begitu tidak cukup, belum nikmat kuping, belum belum belum, belum, nikmat tangan, belum nikmat kaki dan sebagainya. Sudah ya Allah ya sekarang betul-betul saya masuk surga rahmatik. Nah ini jadi masuk surga itu pun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak cukup amal Hanya ini menjadi sebab musabab kita diperintahkan oleh Allah untuk kita jalankan Allah menjanji siapa amal soleh dan sebagainya akan dimasukkan. Tapi sebetulnya masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak dirahmati oleh Allah walaupun amalnya baik, nanti dibalik, saat balik. Hancur semua. Kurang apa Bal'am bin bin, bin Ba'urah. Alimnya begitu, amalnya begitu, sampai punya doa mustajab begitu. Tapi akhirnya dibalik sedikit hancur semua. Bagaimana? dia tidak ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi minta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala wa alhiqni birrafiqil ala dan gabungkanlah saya Allah dengan al-rafiq arrafiqil ala artinya ini istilah Nabi minta surga kembali kepada alam akhirat عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya Allahumma ij'alni syakuran Ya Allah jadikan saya ini orang ahli syukur Syakir dengan syakur ini lain kalau kita mengaji ilmu tasrif ya, atau tasrif wazan fa'il dengan wazan fa'ul itu lain kalau wazan fa'il biasa. Kalau faul ini luar biasa atau lebih sangat. Kalau kita katakan sopir orang sabar. Kalau sobur sangat sabar. Syakir orang bersyukur. Kalau syakur ini ahli syukur. Lah orang ahli syukur yang sesungguhnya sedikit sekali. Allah berfirman wa qalilum min ibadiah syakur dan sedikit dari hambaku yang ahli syukur maka pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendoa di masjid Allah maj'al minal qalil Allah maj'al minal qalil Allah maj'al minal qalil ada orang sampingnya Jawil Umar inti kok model <laughs> orang minta banyak inti kok minta sedikit bagaimana semua orang kan minta banyak kalau berdoa minta yang banyak sekali yang banyak sekali yang banyak Nah, Sayyidina Umar minta dari yang sedikit Jawab, apa kau tidak baca Quran? Loh, baca. Ada apa di Quran? Apa tidak ingat? Atau tidak tahu? Apa kata firman Allah? Wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku ahli syukur. Nah saya minta ini. Jadi minta golongan ahli syukur, golongan sedikit. Memang semua yang kebaikan atau yang baik, apalagi yang paling baik itu mesti sedikit. Memang dunia tuh dunia itu yang baik dengan yang tidak baik banyak banget banyak yang tidak baik itu sudah sudah diatur oleh Allah demikian apalagi yang paling baik weh paling sedikit sudah kita lihat manusia manusia yang mukmin daripada manusia yang kafir wih masih lebih banyak manusia yang kafir masih mukmin yang berapa orang-orang mukmin yang menjadi aulia berapa? Sedikit. Apalagi kalau saya kembali kepada orang-orang yang menjadi nabi. Hanya terbatas yang dipilih oleh Allah SWT. Di kalangan nabi-nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah, Rasul, hanya berapa? Lebih sedikit lagi. Dan Rasul itu yang sangat dimuliakan oleh Allah, hanya 20 nabi Dan 25 ditingkatkan lagi yang lebih lagi, hanya 5 ulul azam. Dari semua itu hanya satu. Yang paling top khairul khalqi kullihimi afdalul anbiya wal mursalin sayyidul anbiya wal mursalin hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita gitu. kali yang baik batu kerikil dengan batu berlian banyak banget. Hmm. Dia sendiri kerikil banyak di mana-mana. Terlihat repot cari Harus dengan pembelian begitu mahal. Nah, maka besok hari kiamat kalangan manusia di antara manusia ini ahli surga dan ahli neraka sudah kita bisa tahu. Berdasar hadis Nabi Muhammad SAW dalam setiap seribu satu saja ahli jannah sembilan ahli neraka coba bandingkan nah maka kalau kita pakai dalil ikut kaprah ikut umum wah ini keliru kita tadi keliru kita harus ikut Quran ikut hadis ikut syariat bahkan begitu setiap seribu berapa satu ahli jannah sembilan ratus sembilan puluh sembilan ahli neraka itu hadis yang sahih yang mana besok hari, hari kiamat Nabi Adam diperintahkan Adam akhir bahasa keluarkan ahli neraka tanya berapa ya Allah Allah mengkuli alfin setiap seribu dari setiap seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Jadi satu al Nah di sini. Nah, maka kita harus menjadi orang ahli syukur, syakur. Nah, nah syukur itu apa? Ulama-ulama kita menjelaskan. Asyukru huwa sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bihi lima khuliqa li ajli. Syukur itu pelaksanaan seorang manusia, seorang hamba dengan segala apa yang tadi dinikmatkan dan diberikan oleh Allah padanya untuk apa yang dimaksudkan oleh Allah. Nah, ini namanya syukur. Jadi hidup kita, panca indera kita, jiwa raga kita, akal pikiran kita, ilmu kita harta benda kita hingga rumah tangga kita, seluruh dunia kita kita gunakan untuk apa yang dimaksudkan oleh Allah. Lah apa yang dimaksud oleh Allah? Wabtaghi fi ma ataqallah ad-dar akhir wa sama tansa Nah, untuk kita dapat bersyukur kata Imam Ghazali kalau kita ambil kesimpulannya, harus pertama kali kita tahu derajat nikmat ini sendiri. Lalu siapa yang memberikan nikmat ini? Lalu untuk apa? Jadi ini apa yang kita diberi? Jiwa raga, harta benda, rumah, keluarga ini rupa bentuknya nikmat ini. Jadi tingkatnya nih nikmat ini harus ketahui. Lalu yang memberi siapa? Al-Mun'im yang memberi siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Nah, untuk apa? Nah, harus kita laksanakan untuk apa? baru kita eh, dikatakan syukur. Nah, maka orang yang memuji Allah belum tentu syukur. Orang dapat rezeki, Alhamdulillah. Setelah Alhamdulillah. Punya pakaian baru, Alhamdulillah. Bangun rumah baru, Alhamdulillah. Itu kan masih muji saja. Belum tentu apa? Syukur. Maka kullu syakirin hamidun. walaisa kullu hamidin syakiran. Kullu syakirin hamidun. Semua orang yang bersyukur mesti muji, masuk. Tapi orang yang memuji belum tentu syukur. walai sepuluh hamidin syakiran. Kenapa kadang-kadang muji? Alhamdulillah dapat uang seribu. Akhirnya digunakan nonton. Barang haram. Loh, ini saya muji Allah, tapi pelaksananya tidak sesuai. Nah, di sini masalahnya maka harus kita menjadi orang ahli syukur nah, maka kadang-kadang orang membuat atau membuat tasyakuran istilahnya mudah sekarang tasyakuran tasyakuran Loh, nah, kadang-kadang tasyakuran bukan kadang-kadang ya sering kali lah <laughs> ya tasyakuran tasyakuran tapi isinya bukan bukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Allah sampai menjadi bukan tasyakuran lagi akhirnya menjadi takafuran mengufuri nikmat Allah dapat rezeki, dapat anak, sehat, afiat. Lalu katanya mau tasyakuran. Isinya atau isi acaranya mungkar maksiat. Itu bukan tasyakur, itu takafur. Sebab apa syai'i fi ghairi mahalli. Maka sesuatu pada bukan tempatnya. Itu diancam oleh Allah. Maka Allah berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. jadi kalau kita mau tasyakuran, tasyakuran, tasyakuran harus betul-betul kita tahu apa isinya. Nah, ini. Lalu wajani saburan dan jadikan ya, ya jadikanlah ya Allah saya ini ahli sabar. Bukan sopir saja tapi sabur. Memang dua ini ya, syukur dan sabar. Tidak ada yang punya ini kecuali orang mukmin. Syukur dan sabar. Tidak ada yang punya, hanya orang mukmin. Orang mukmin yang punya. Maka Nabi Muhammad saw bersabda, "Al mukmin khairun kullu, walaysa dzalika illa lil mukmin. In asabathu sarra syakaru, fakana khairun Wa in asabathu dzara sabara, fakana khairun Orang mukmin itu kalau dapat kesenangan, kenikmatan, syukur, baik begitu. Kalau mendapat mudarat, musibah, juga sabar, maka baik baginya. Nah, maka kita-kita ini kalau dapat nikmat, dapat rezeki alias kaya, jadilah goni syakir. Kalau tercuba, melarat, sakit dan sebagainya, jadilah fakir, sombong. Jadi goni syakir, fakir, sombong. Nah ini dua-dua kita pegang. Apalagi sama meningkat menjadi ahli sabur, apa ahli sabar, sangat sabar, sabur. Tapi harus tahu sabar itu adalah menekan hawa nafsu. Mahwa sabru. asabru huwa habsun nafsi. Habsun nafsi. Mencegah hawa nafsu. Di dalam menjalankan taat pada Allah. Tekan nafsu kita tidak meninggal kelarangan Allah kita tekan nafsu kita di dalam menghadapi penderi penderitaan coba kita tekan nafsu kita ini sabar sabar dalam menjalankan perintah Allah jalan di dalam meninggalkan larangan Allah, jalan-jalan apa sabar menghadapi sifat, tiba dan sebagainya. Ya jalan keluarnya tapi ya sabar. Selain ini nggak sabar. Dia ya, selain ini tidak sabar. Anaknya sudah besar nggak sholat, sabar, bukan sabar. Apa eh, apes esnya gondol orang sabar bukan sabar itu apa sih? nah di sini ini sabarlah hingga tiga tiga tiga orang tidak bisa tidak dapat membaca Quran sudah dialah sudah sudah takdir begini karena salah orang tua-tua dulu, kenapa saya tidak diajarkan, dia, dia ngajikan, tidak bisa baca Quran. Nah sekarang sudah tua, berapa umur sampean? Ya hampir 70. Dapat untuk tidak bisa Bagaimana untuk ngaji orang? Ya sabar saja. Bukan sabar. Walaupun umurnya sudah bagaimana harus belajar. Karena tidak ada cacatnya. La arafi talabil ilmi tidak ada cacat ilmu. Tambah hmm. tua tambah baik ngaji. Jadi orang tambah tua tambah ngaji itu sebetulnya tambah tingkat tambah derajat. Wah, tidak bisa baca Quran. Sekarang umurnya sudah hampir 70, yang ngaji. Kalau dia aktif betul tiga bulan beres. Sudah tahu hurufnya apa, ngaji Quran, dapat baca Quran. Nah, jadi orang yang tidak berilmu, tidak punya ilmu, tidak ngerti baca Quran sebagainya, kalau tidak mau belajarkan sabar itu bukan sabar. Nah, jadi kita jadikanlah ya Allah orang yang ahli sabar. Waj'alni fi aini saghiran wa fi aini kabiran dan jadikan ya Allah saya ini saya pandang diri saya di dalam pandangan saya sendiri orang kecil tapi dipandang orang orang besar jangan orang itu memandang dirinya orang besar <laughs> dipandang orang orang kecil wah enggak enak ya <laughs> lebih baik orang merendah diri tawadu ya anda palsor, gitu dia dianggap dia biasa <clears throat> tapi oleh orang yang dianggap orang orang besar mulia jangan orang merasa wah dirinya bangga mulia oleh orang dinyek ya itu orang jahil ya. lah <laughs> itu Wah itu merasa dirinya sebagai ke apa sudah kadang-kadang ya sedikit-sedikit bisa baca Quran, baca baca kitab, wah sudah merasa kalau semua saat di <laughs> Dibanding orang ini orang apa Jadi kita jangan modal kata. Juga <laughs> kan saya terakhir dia, ya. wah merasa kata dalam tempurung apa? Ya itu loh. Jadi merasa dirinya wah besar, padahal kecil. Nah, jadi lebih baik orang merasa dirinya kecil dibanding dengan orang itu besar. Jangan merasa dirinya itu besar dibanding dengan orang itu kecil. Nah ini sama dengan orang mengaca melihat wajahnya wakil sudah sudah hias dan luas karena dia paling cantik. Tapi dipandang <laughs> orang paling jelek. <laughs> kan tidak baik Lebih biasa saja orang biasa pandang wah ini manis ini ya tidak apa-apa itu baik. Kalau pandang diri kita ini kecil, apa pandang diri kita ini besar, lalu dipandang kita, tidak oh, ada baik, Lebih biasa. Jangan ke diri. Paling baik orang tawadu, tapi lillahi ta'ala man tawadu'a man tawadu'a lillahi rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wadu'ahu Allah. Nah ini masuk Ini baik tawadu, merendah paling baik. Walaupun ilmunya sepenuh maka kadang-kadang sudah dikiaikan sedikit tuh di desa. Wah, bahasa jasanya tuh begini. <laughs> tidak begini, tidak. Tangannya <laughs> kayak ini gitu. Ya jalannya begitu. tapi ya ini sudah biasa. <laughs> nah, baru baru dialihkan. Sudah ada saatnya tiga kawal begini jalannya. Loh itu kan dipandang orang kecil. Itu indah nasab ini. Apalagi indah Allah. Wah ini indah Allah. Asal sohir ini. ya nah inilah tawaduk paling paling waktu hijrah ya Nabi Muhammad SAW dari Bakar. waktu hijrah dikira oleh orang-orang itu yang tidak tahu Abu Bakar itu yang Rasul Abu Bakar dimuliakan tapi diam saja biasa tidak tidak tidak tidak dapat reaksi tidak <laughs> apa orang nggak tahu dikira Abu Bakar itu terus saya kan ada bukan saya ini nah, iya itu coba lihat di cerita di kejadian itu waktu hijrah kan tidak kenal orang yang tidak kenal orang Medina tidak kenal orang yang sudah kenal nah, itu itu Nabi datang tuh. dikira oh, Bakar itu aku wahai sahabat Abu Bakar nah, kadang-kadang kita jalankan sama saja ada kiai sama kawan pengawalnya sudah wah pengawal hebat gagal gitu <laughs> ya serbanya ya banyak, nah si kiainya biasa ya biasa dia boleh ke duit ya ya ya ya biasa saja ngetun di belakang ya dihormati ya kan ada terjadi itu ya ya pernah terjadi juga orang keliru ya dikira oh, pengawal pengawal akhirnya keliru bukan bukan saya lain Tahunya itu saya suruh pidato. Jadi <laughs> kok yang berdiri ini. Kan itu bagaimana? lagi itu bukan. Nah ini sahir, tapi indah Allah, indah nas, tapi apa indah Allah. Maka waj'alni fi aini sahiran dan pandangan saya sini kecil, tapi wa, wa fi ayunin nas kabiran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka bi annaka أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Ya Allah saya bertanya kepada engkau Mohon minta Sesungguhnya engkau itulah ya Allah Tidak ada Tuhan melainkan engkau Dan sifat engkau Al-Ahad As-Samad Maha satu maha dibutuhkan oleh semua makhluk semua butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid walam yulad tidak beranak dan tidak dianakan walam yakulah kufuan ahad dan tidak sekutu bagi Allah nah, maka ini diambil dari Al-Quran surat Al-Ikhlas ini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan akidah Islamiyah maka merupakan sulusul Quran kalau orang baca Qur'an Allah itu Quran. Karena ini aqidah Karena di Quran itu ada tiga pokoknya aqidah syariah, akhlak. Nah ini digunakan berdoa ah, bersifat apa mensifatkan Allah lain. Nah, Atau orang gunakan membuka khutbahnya dan apa-apa kalimat-kalimat di Quran baik sekali. Alhamdulillahil wahidis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan sebagainya. Nah, ini baik dia. Kan ambil dari Quran, ini Quran itu baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka muafata fid dunya wal akhirah. Jadi minta pada Allah mu'afah, pemaafan. Jadi supaya selalu diberi oleh Allah maaf dan afiat lagi sehat, afiat, lebur, dosa dan sebagainya, dunia sampai akhirat. Maka dulu sudah pernah kita sampaikan di antara doa Nabi Muhammad SAW yang top kita membaca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fit dini wal dunya wal akhirat maka setiap penutupan doa sebaiknya ini dipakai Allahumma inni as'alukal kalau ini saya satu seorang kalau jamak Allahumma inna nas'alukal afu wal afiyah wal mu'afadah daimah fid dini wal dunya wal akhir kalau sudah dapat afu mu'af afiyah mu'afad sudah apa lagi dan dunia akhirat aman bersih Memang kita ini membutuhkan pemaafan dari Allah karena kita ini banyak dosa. Jelas kita minta afiat, sehat afiat, ini alat hidup bekal hidup supaya kita dapat ibadat maka kita harus jaga diri kita harus selalu sehat dan afiat serta kuat Adapun yang sudah begitu sudah jaga-jaga dicoba oleh Allah ya terima saja sabar ya ikhtiar mencari obat dan sebagainya sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi bersabda dan sudah sering saya terangkan al mukminul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih tersuka kepada Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing baik, nama orang mukmin itu baik. Mukmin itu mesti baik. Tapi ada mukmin kuat, ada mukmin tidak kuat. Nah kalau kita mau mendetailkan masalah kawi kawi dalam segala kalanya kawi dalam pikirannya kawi dalam ilmunya kawi dalam tenaganya kawi dalam harta bendanya kawi dalam kedudukannya nah, walaupun aslinya kawi dalam badan ini tidak selalu tapi toh bisa dimaknai orang kuat dalam pikirannya lain daripada orang mukmin yang <coughs> lemah orang kuat dalam ilmunya lain dengan orang yang lemah ilmunya kuat dalam tenaganya lain daripada yang lemah tenaganya kuat dalam hatinya lemah ah, lebih baik daripada orang yang nggak kuat hatinya apalagi masalah tubuh badannya maka juga harta bendanya orang mukmin yang kuat harta bendanya tentu lebih baik daripada mukmin yang nggak kuat kalau orang banyak hartanya harta bendanya mau mau haji berangkat bisa <coughs> mau bangun bisa mau jariah bisa mau ini bisa tapi kalau nggak punya harta benda tipis mau apa mau haji ngelamun dok, mau caria nggak bisa bagaimana gitu. ya sudah ya sabar saja fakir sabir tapi dalam derajat sekarang nah ini kan lain maka al mukminul qawi maka setiap mukmin laki-laki dan perempuan harus menjadi yang kuat untuk ibadah sholat kuat bisa sholat tahajud bisa sholat ini wah kuat kalau nggak kuat mau tahajud sudah nggak kuat mau bangun malam ngantuk ah. ya mau bangun sudah kuat sudah ngantuk dok begitu wah kan mau baca Quran lama ya sudah tidak kuat nah bagaimana nah ini jadi sudah bagaimana nanti berangkat haji saya mau tawaf nggak kuat mau sa'i nggak kuat mau lontar nggak kuat nah ini ikut dakwah Islamiyah tambah tidak kuat Nah ini walaupun mukmin itu baik, tapi toh ada yang kuat, ada yang kuat. Nah, maka untuk ini suami minta pada Allah sehat afiat. Nah ini jadi harus sehat afiat di samping mendoa ya jaga diri. Maka jelas al mukminul qawi khairun wa habu ila Allah minal mukminul dhaif fi kullin khairun. Jadi Allahumma ini as'akal mu'afata fid dunya wal akhirah. Dalam dunia dan akhirah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Siti Aisyah cerita Nabi bersabda doanya Allahumma inna innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ada riwayat Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya ini mendapatkan lailatul qadar, apa yang saya ucapkan doa?" Katakan ini, "Allahumma innaka afwan karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf dan Maha Murah. Afu. Tuhibbul 'afwa dan Allah memang senang pada pemaafan. Nah, kita dapat membuktikan orang begitu salah orang begitu mungkar maksiat kembali kepada Allah dimaafkan. Nah, jadi di, dimaafkan. Nah kita kita ini harus meniru sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bagaimana? Takhalaku bi akhlaqillah. Artinya kita ini harus bersifat baik. Allah maha sabar. Allah sabur. Kita ini sebagai bersifat punya sabar. Allah afun suka memberi maaf, pemaaf, maaf, pemberi maaf. Kita harus suka memberi maaf pada orang. Allah Rahman Ar-Rahim. Allah memberi rahmat. Kita sebenarnya suka juga memberi rah rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man sama. kita takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi sifat-sifat yang baik nah ini kita tanam dalam diri, diri kita. Nah, itu masalahnya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Jadi berilah maaf saya. Maka setiap orang harus betul-betul selalu suka memberi maaf kepada siapapun. Asal tidak melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan kompeten kita, bukan hak kita. Anggap anaknya ambil sarungnya, kalau dia pakai tanpa izin bapaknya. Marah bapaknya. Tapi anaknya minta maaf apa, ya berilah maaf. Ya nasihati, lain kali jangan begitu. Sekarang kamu sama itu hak pribadinya. Tapi kalau hak Allah tidak boleh kita memberi memberi maaf, bukan hak kita, bukan kepentingan kita. Anaknya nggak sholat, sholat nggak mau, akhirnya nggak sholat, nggak sholat. Kata bapaknya ya sudah, sekarang kamu saya maafkan, lain kali jangan begitu, boleh nggak? Tidak boleh, bukan haknya dia. Dia harus marah, dan ini hak Allah. Anaknya datang dari entah dari mana malam-malam mabuk Oh, pegang lama Bu, ya Pak, minta maaf saya Ya sudah, kamu sekarang saya maafkan. Kita jangan mabuk lagi. Tidak berhak kita memaafkan orang yang berbuat dosa kepada Allah. Tidak berhak kita ma ma memaafkan, bukan hak kita. Kita perintahkan kamu tobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada tidak karimun tuhibbul afa fa'fu anni maka zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang salah tertangkap salah ke hukum ribut orang ada perempuan dari dari golongan termulia Zainah atau Juhain ada mencuri wah ribut Juhainah repot minta tumpah Nabi jangan dipotong tangannya ini golongan mulia dan sebagainya tidak bisa tindak lagi maka Allah berfirman kalau hukum rafatun fi dinillah kalau saya bertindak hukum Allah jangan mempunyai rasa rofah wah kesian ini tidak biasa mencuri potong tangan saya bilang Nabi mengatakan laukanat Fatimah ibnati sarakat lakal ta'tiyada tidak mencuri karena hikah hukum Allah ini masalahnya. Jadi tidak boleh kita merasa kasihan atau ya kita maafkan orang yang melanggar hukum Allah tidak boleh. Kalau takhudkum rafatun ini lah. Kalau mengenai pribadi sendiri, Nabi dicaci maki orang, ya dikata orang, diganyang macam-macam, ya tidak ada masalah. Tapi kalau hak Allah nah, diganggu, dan tuhikat hormatullah, Nabi marah sudah tidak bisa di, dicegah sama sekali. Kalau kita ini terbalik. Kalau uang kita diambil oleh istri, ya lebih, wih, marah, sudah luar biasa. Istrinya nggak sholat, ya keluarnya begitu terbuka auratnya, nggak apa-apa sama sekali, kayak ya, <laughs> terbalik, terbalik. Nah ini terbalik. Untuk hikat hormatullah itu nggak apa-apa, kalau dia yang tersinggung, wih, masya Allah. Jadi kan terbalik. Kalau Nabi kan tidak begitu. Dirinya tersinggung, tidak apa-apa. Ya'fu wasfah. masyimadul ghufran. Itu Nabi. Tapi kalau ya, eh, untuh wikat, hormat Allah. Kalau kehormatan agama Allah terlanggar, baru Nabi marah. Jadi kita bisa ukur saja. Istri kita mengambil uang kita lebih, tidak bilang. Besok lagi cerita dan sebagainya sudah kita bagaimana wih marah luar biasa yang kita marahi jangan lagi begitu mintalah izin tapi sudahlah kamu saya maafkan jangan lagi begitu cukup tapi kalau siang wih tidak mau sholat malas sholat dan sebagainya tadi saya katakan atau keluarnya model begitu ini harus kita marahkan ini hak Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bela Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berhak kita memberikan maaf وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عافني في جسدي Allah berikanlah afiat dan jasad saya dia Nabi minta afiat dan jasad jasad kuat Wa'afini fi basari dan afiatkanlah ya Allah mata saya. Nah, minta supaya matanya sehat. Nah, Memang orang terutama kalau sudah jasadnya tidak sehat, termasuk matanya nggak sehat ya kabut, terahum sampai naudzubillah ditimpa buta bagaimana nah ini jadi minta pada Allah SWT afiat di dalam jasad afiat dalam mata pokok seluruh anggota badan ini sudah sama-sama andi kata ya andi kata tapi ya jangan sampai manusia itu umpamanya tangannya cekor di matanya buta dua-dua pilih mana salah satu dari dua ya pilih jangan semua ya tapi umpama umpama ini itu masih lebih berat kalau kenai mata buta kalau umumnya tangannya sudah anggap putus ya eh matanya buta sama-sama bahaya ini sama-sama musibah sama penyakit masih lebih ringan daripada mata kalau mata wah maka kalau orang dicoba matanya oleh Allah sampai buta, tapi dia sabar betul, diganti surga. <clears throat> Wah, besar sekali paham, tapi asal sabar. Nah, ya jangan sampai orang kena musibah-musibah dalam anggota badannya ini, terutama termasuk mata. maka Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma afini fi jasadi saja saja wa'afini fi basari minta afiat dalam badannya minta afiat dalam matanya lah di dalam kita berdoa, ya kita menjaga sunnatullah. Ya tadi sudah saya katakan jaga diri, ya makanan, minum dan sebagainya. Nah, dan juga gerak badan, tapi yang halal. Yang diridhoi oleh Allah SWT. bagaimana gerakkan badan supaya sehat. Nah itu Jangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini fi basari, matanya. Waj'alhu al-waritha minni. Dan telah jadikan yang waris dari saya. Jadi saya tetap masih ada Artinya tetap kuat sampai umurnya tua, umurnya tua, umurnya tua, tapi tetap masih tetap ada لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الله ها بجرسنا أبا الله سبحانه ماها تبه ماها صبر حليم سما معنى hampir hampir saja dengan sepur الكريم مهمولا سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين ditutup oleh Syekh Musonif dengan sebutan yang demikian ini. Ini kalimat ini la ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin digunakan doa untuk hajat dan digunakan untuk orang susah, sedih dan sebagainya. Baca doa ini. Apa zikir ini? La ilaha illallah halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian ditutup oleh Syekh Musannif rahimahullahu taala Waqat ana dan sudah sampai saatnya. Ana datang saatnya. An usania. Jadi untuk saya lipatkan. Seperti orang kalau duduk menekukkan kakinya. Jadi sebelum kita tutup maksudnya, sebelum saya tekuk, kalam saya ya, sebelum saya tutup maksudnya qabla an usniya atau usanniya anana kalami jadi jalan pena saya saya ya kekang kekang atau list pena saya ini kinaya berarti sebelum saya tutup pena saya wa astaghfirullah mimma zallat bi qadami dan saya minta pada Allah kata Syekh Musannif maghfirah dari apa yang tergelincir kaki saya artinya apabila ada saya mempunyai salah tergelincirnya kaki ini kinayah daripada salah saya salah jadi dan saya kata Syekh Musannif menutup kitabnya kemungkinan saya ada salah tergelincir kekeliruan minta maafirah pada Allah Subhanahu wa taala Memang manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tempat salah, nah, tapi harus istighfar pada Allah. Walhamdulillah awalan wa akhiran dan alhamdulillah awal dan akhir. Memang dalam pembukaan apapun kita membaca alhamdulillah dan sesuai dengan hukum syariat menutup sesuatu dengan dengan alhamdulillah. Sampai orang dalam surga itu pun besok wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin lalu disempurnakan dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu wasallam karena Nabi sumber segala sesuatu kita dapat rahmat Allah dan sebagainya perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu syariat, tahu hak, tahu batal, tahu halal, tahu haram, tahu ilmu perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi yang diutus oleh Allah menyampaikan kepada kita. akan tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, kita tutup dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang demikian inilah saudara-saudara alhamdulillah pengajian kita dalam kitab Jawal Bukhari sudah dapat kita hatamkan dengan pertolongan Allah SWT serta hidayah dan taufik yang telah diberikan oleh Allah SWT Semoga kesemuanya tadi menjadi ilmu-ilmu yang manfaat dan semoga meningkatkan kita rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW demi untuk kita dapat meneruskan perjuangannya. Dan semua amal kita semoga diterima oleh Allah SWT dengan jaminan pahala yang sebesar-besarnya surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi telah bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah siapa yang hidup hidupkan sunnatku nah kita baca hadis mengajar hadis punya hadis ini menghidup sunnah Nabi kita menjalankan syariat dan sebagainya ini hidup sunnah Nabi kita dakwah Islamiyah ini menghidupkan sunnah Nabi kan Nabi orang yang menghidupkan sunnatku itu tandanya cinta padaku nah siapa cinta padaku berarti bersama aku dalam surga nah insya Allah kita termasuk golongan ini yang selalu menghidupkan sunnah Nabi dan meningkatkan rasa cinta dan mahabbah pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah menjadi husnul khatimah surga tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bulan Muharram tahun 1402 kita mulai Muharram 1404 kita hatam kita selesai jadi Muharram sekarang baik jadi 105 nah, sekarang 1405 nah, jadi 2 3 4 5 3 tahun tanggalnya tidak tercatat tanggalnya <laughs> tidak tercatat tidak tahu yang lain punya mencatat nah, tidak yang mulai pokoknya saya catat bulan Muharram tahun 1402 sekarang selesai bulan Muharram tahun 1405 berarti 2 3 4 5 3 tahun Alhamdulillah dalam 3 tahun kita jalan ini sudah meningkatkan kita dan kita sudah menjadi orang kaya ya ya kaya loh ya, ya, ya, ya tapi harus tingkatkan kekayaan kemudian saudara-saudara pengajian kita hari Selasa ini dilanjutkan apa ya. Kalau ah, tidak berhentinya. Bilal mahdi Bilal lahdi. Ah, kalau kita teruskan nanti kitabnya dulu saya rencanakan karena sesudah ini mestinya Mukhtar Muslim. Cuma kitabnya ada apa anda ada? Belum datang, sudah tanya. Sudah saya pesan. Nah, itu ada kitab Mukhtar Muslim. mestinya tertibnya ya Jauh Bukhari, Mukhtar Muslim, lalu al Al-Marjan, eh, Mata Al-Bukhari Muslim. Ini ternyata bagus nah, memang tertibnya begitu nah, coba kita lihat nanti kalau perlu ya bagaimana caranya kalau satu penyakitan dan sebagainya ya apa di fotokopi dan sebagainya dan bisa saja nanti diatur lah. Nah, coba nanti kita tanyakan lagi ya apa sudah datang atau belum atau siapa yang punya Mukhtar Muslim mana yang punya pinjam nah, sementara di sini ketika maka itu coba nanti kita diatur bagaimana saya, rasa demikianlah saudara-saudara dan insya Allah hmm. hari Selasa tetap kita ngaji walaupun belum ada kitabnya nanti bagaimana ikhtiar kita dan usaha kita maka pokoknya kita harus selalu meningkatkan talabul ilm dan amal bil ilm dan ikut serta nasyur ilm semoga kesemuanya diterima oleh Allah SWT dan kita bersama diberi sehat afiat dan kekuatan lahir batin panjang umur kita keluarga kita jamaah kita kaum muslimin dan muslimat fitini dini wa dunya wal akhirah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ajma'in Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أجرنا من ضرر وأغننا من مطر اللهم أجرنا من ابتلاء وأغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول وفرها من أساها ومن أعمال أزكاها من أخلاق أطيبها من أزلها من عافية أكملها من الدنيا خيرها من آخر نعيمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين وانصرهم الكافرين بما شئت وكما شئت انك المستقدير اللهم انفعنا بما علمتنا استعمل به من اللهم انفعنا بما علمتنا استعمل به من اللهم انفعنا بما علمتنا شيئا من فونا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحه والسلامه والعافيه والمتان والنصر من القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما خالق معصوما وعملنا وعمل مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادا جهادا منصورا ثمنا ذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا إن اسم عليم وتب علينا إن تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Thank you.